Oleh sebab itu maka kita ini hidup ini tak usahlah diperturutkan. Kalau dipeturutkanlah gaya-gaya orang, oh luar biasa. Ada orang yang berdiri sekali berdiri 20 juta. Dari mulai sepatu 5 juta, celana sampai ke atas. Peci sampai tapi rasanya saya kalau bicara ini nanti diomongi orang juga. Peci Ustad tadi berapa peci saya tadi? Hah? 11 juta. Peci saya tadi dihargai 11 juta. Tapi semuanya dilelang untuk pesantren pena kita. Hmm, itulah saya sepaling mahal selama ini memasang alat. Digantikan ini. Ini pun dikasih orang juga. Baju putih ini ada dulu tentara kalau dan rem itu apa? Komandan korem. Eh? Oh, datanglah komandan korem mengutus utusan tentara ke rumah. Waktu itu almarhumah Mak saya masih hidup lagi. Disangkanya datang nih intel mau nangkap. Mana baju Ustadz Somad? Kasihlah baju. Diukurnya, besok dikasihnya 6 biji. Salah satu lagi. Kain sarung ini dikasih Kiai di Sidogiri. Sorban nih tadi. Jadi semua barang nih miliknya Kasio, dikasih orang semua apa Ibu yang dimuliakan Allah SWT tujuan dari pakaian itu kan hanya menutup kita kalau panas tak kepanasan kalau dingin tak kedinginan itu saja gunanya tapi sekarang orang memperturutkan high style gaya tinggi yang penting gaya walaupun utang keliling pinggang gara-gara apa itu konsumtif masyarakat ini sudah gila-gilaan hidupnya semuanya utang dari mulai rice cooker, utang sampai panci utang. Satu-satunya yang lunas di rumah itu cuman bininya aja. Itu pun karena kata Pak Kua mesti tunai. Andai ada mazhab yang mengatakan utang, utang juga dia. Semua dijual. Tanah dijual. Berapa banyak orang tuan tanah akhirnya menjadi tukang jual tanah. na'udzubillah Dulu ada ustadz alam, al, alumni dari Sudan Kata dia, jangan jual tanah karena Allah tidak pernah menambah tanah. Tanah itu tak pernah bertambah. Oleh sebab itu kalau kita jual, maka habislah dia. Bahkan di Palestina, menjual tanah berarti menjual akidah. Karena kalau sudah dijual kepada Israel, habislah sudah. Google Map sudah menghabiskan tanah Palestina, semua dibuatnya dari Israel. Nauzubillah. Oleh sebab itu maka sependek-pendek bakti kita kepada orang tua, doa. Jangan sampai lupa. Rabbil firli wali wali daya. Makanya tadi Ustadz Solhas bertahan supaya tausiah ini di sana. Saya bilang kita mesti pindah, harus mendekat ke ibu-ibu, biar ibu itu nggak pindah. Sebetulnya tujuan saya mau membaca ini. Rabbil firli wali wali daya. Jadi berdoanya pakai ring. Yang didoakan ini pertama ring satu diri kita dulu. Setelah diri kita baru orang tua. Setelah orang tua waliman dakhala baitia ampunkanlah orang yang masuk ke rumahku makanya kalau mau buat rumah niatnya supaya orang masuk ke rumah sekarang orang buat rumah niatnya gimana supaya orang tak bertamu kata Haji Alim tadi Ustaz Somad ini dibatasi Habib Mahdi tak boleh banyak orang datang Loh, nggak boleh banyak orang datang. Ini kan banyak ini Ini baru interen aja. Ini limited edition ini. Jadi kalau kita minta ampun kepada Allah itu aku dulu. Setelah itu kedua orang tuaku, semua orang yang masuk ke dalam rumahku, ampunkan dia ya Allah. Waliman dakhala baitiya Siapa saja pun yang datang ke rumahku ampunkan dia ya Allah. Baik dia pejabat maupun pengusaha maupun penguasa maupun rakyat jelata maupun pengemis walimanda khala baitia ampunkan dia tak ditengok warna kulitnya tak dilihat jabatannya tak dilihat dia datang pakai apa tak ada di situ dibuat ampunkanlah semua yang datang ke rumahku kalau pakai mobil mewah kalau pakai ojek jangan tidak syaratnya di situ apa ampunkan orang yang masuk ke dalam rumahku mukminan syaratnya dia mesti beriman kepada Allah. Jadi Pak Ustadz kalau tamunya tak beriman kepada Allah, gimana kita mau mintakan ampun dia kepada Allah? Dia aja tak percaya kepada Allah. Pak Ustadz, saya tamu Pak Ustadz nih. Ya, Mohonkanlah doa saya kepada Allah supaya diampuninya saya. Kau percaya tak sama Allah? Tak percaya. Ah, percayalah kau dulu sama Allah. Gimana caranya Pak Ustadz? Sebutkan aja passwordnya. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah. Masalah khitan, nanti kita adakan khitan masal. Pemotongan pertama oleh Al-Mukarram Abdul Somad LCMA. Waliman dakhala baitiya mu'mina Ampunkanlah semua orang yang masuk ke dalam rumahku dengan syarat ia percaya kepada engkau ya Allah. Yang keempat, walil mu'minin dan kepada laki-laki yang beriman. Kenapa Pak Ustadz setiap disebutkan laki-laki sama perempuan laki-laki duluan? kata ibu-ibu yang tak setuju karena mereka punya prinsip ladies first mestinya dibalik ini Pak Ustaz wal mukminat duluan laki-laki duluan itu bukan karena kehormatan tapi karena tanggung jawab laki-laki itu tanggung jawabnya luar biasa makanya sekarang banyak laki-laki yang tidak siap menjadi laki-laki nah, itulah dia namanya lady boy wajahnya lady kakinya boy tak siap dia jadi laki-laki maka kita didik dia ada kalanya perempuan dilebihkan Allah ummuka perempuan siapa lagi ya Rasulullah ummuka siapa lagi ya Rasulullah ummuka jadi tidak selamanya disebut laki-laki ketika menyebut laki-laki itu tanggung jawab tapi ketika menyebut perempuan kehormatan jadi tidak selamanya Nabi menyebut laki-laki, Allah menyebut laki-laki duluan. Ketika menyebut laki-laki duluan itu berarti mengandung tanggung jawab yang luar biasa. Laki-laki punya pundak memikul beban. Sedangkan ketika menyebut perempuan, maka yang disebut di situ adalah kehormatan yang luar biasa. Yang pertama kali masuk ke dalam surga setelah Nabi Muhammad SAW masuk Nabi ke dalam surga, Nabi menoleh ke belakang, dilihat Nabi perempuan. Siapa engkau? Kenapa kau lebih dulu? Kata perempuan itu, akulah perempuan yang membesarkan anak yatim. Man ala salasa banatin, siapa yang membesarkan tiga anak perempuan? Fa'addabahunna dididiknya dengan baik. Wazawwajahunna dinikahkannya dengan orang baik-baik. Wa ahsana ilaihinna dia buat baik. Falahul jannah. Surga baginya. Kalau menyebut perempuan adalah keutamaan-keutamaan. Oleh sebab itu maka laki-laki didulukan karena tanggung jawab yang luar biasa. Ampunkan aku, sudah. Kedua orang tuaku, sudah. Orang-orang yang masuk ke dalam rumahku, sudah. Bagaimana dengan yang di luar yang tak masuk? Kena juga. Cuman dia ring empat, agak jauh sikit. Walil mu'minin wal mu'minat. Laki-laki dan perempuan. Kalau disebut laki-laki, itu sudah masuk perempuan. Tanpa menyebutkan perempuan. Contoh, ya ayyuhallazina amanu. Laki-laki. Kutiba alaikum. Laki-laki. Kalau perempuan, kutiba alaikunna. Tapi kaedahnya kalau sudah disebut laki-laki, perempuan pasti masuk. Kalau sudah disebut walil mu'minin, perempuan pasti masuk. Kenapa ditambahkan lagi wal mu'minat? Penghususan kehormatan, penghormatan untuk perempuan. Mana amila salihan sesiapa saja yang membuat kebaikan. Min zakarin, laki-laki, au unsa. Kenapa disebutkan perempuan di situ? Karena kehormatan, kedudukan, amal soleh. Al-mu'minun wal-mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Jadi kalau orang berpatokan hanya pakai bahasa Arab, kalau sudah disebut laki-laki perempuan tak masuk, maka tak ada perempuan yang puasa nanti. Kau tak puasa? Enggak, ayatnya kan untuk laki-laki. Nah ini kaedahnya menurut para ulama, bukan kata Abdul Somad. Kalau sudah kita berniat baik, mengaku kepada Allah bahwa kau menciptakan aku, kau memberi rezeki aku, kau yang menghidupkan aku, kau mematikan aku, aku datang dengan bawa banyak dosa, ampunkan aku, ampunkan kedua orang tuaku, ampunkan orang yang masuk ke rumahku, yang tak masuk ke rumahku juga yang laki-laki perempuan kan ampunkan. Datang juga orang mengejek kita, zolim pada kita, aniaya kepada kita, maka kita jelaskan di ujung wala tazidil illa tabara. Orang yang zalim, orang yang aniaya, orang yang memusuhi hanya semakin jauh, semakin tenggelam dalam azab, semakin binasa. Tak masuk dalam doa kita, Allah yang ngasih tahu tanpa kita doakan. Doanya titik hanya sampai mukminat saja. Jadi saya yakin dan percaya setiap orang yang datang kemari melihat kaligrafi di rumah Haji Alim, Masya Allah. Semua yang datang kemari macam menengok kucing. Hebat ini Pak Ustadz. Apa hebatnya? Entah apalah isinya ini Pak Ustadz. Ya, jangan ragu karena videonya sudah ada. Tinggal tonton saja. Tulis Ustadz Somad di rumah Haji Alim di Palembang malam tahun baru hijrah. Ustadz Abdul Somad Official Channel. Subscribe, like, and share. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah terlintas di pikiran saya, tak pernah disetting, tak pernah diatur bahwa malam tahun baru mesti di Plembang. mesti di rumah Haji mesti bersama para habaib. Tak pernah saya atur, tak pernah saya setting. Saya serahkan saja jadwal Sumatera Selatan Habib Mahdi. Karena dia yang paling mengerti saya tak berani saya sendiri datang. Takut saya, banyak jebakan-jebakan Batman. Maka sahibudar a'lamu bidarihi. Ahlu makkata a'lamu bidariha. Orang penduduk Makkah lebih tahu penduduk penghuni rumah lebih tahu tentang isi rumahnya. Maka saya serahkan ke Habib Mahdi di mana nanti kita malam tahun baru terserah. Setelah sampai baru saya tanya, di mana jadwal kita Sayyidi Al Habib kata Habib Mahdi nanti begini di sini sini pas nanti malam tahun baru eh tahun baru kita iya di mana di rumah Haji Alif di tempat yang baik bersama orang baik-baik menyambut tahun yang baik berharap tahun depan kebaikan-kebaikan saja yang kita dapatkan dan yang kita kaji pula tak ada cerita tak tentu arah yang kita kaji yang paling mulia ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala Tak ada kita diajarkan, ya Allah, ampunkan aku, ampunkan kedua orang tuaku, ampunkan orang yang masuk ke dalam rumahku, ampunkan juga yang berada di luar. Adapun orang yang menganiaya aku, matikan dia kalau bisa buat dia stroke agak enam bulan. Tak ada. Allah ngasih tahu, yang penting kau buat baik, yang penting kau mintakan ampun untuk mereka. Adapun orang yang zalim, biarlah Allah yang membalas. Makanya saya tak pernah mendoakan mereka. Orang-orang yang membuli, menganiaya, menzolimi, tak pernah. Kenapa datang sabar kita? Allah menjamin wala tazidil zalimin illa tabara. Orang-orang yang menganiaya menzalimimu mereka hanya akan semakin hancur, semakin binasa, semakin rugi, semakin jauh karena kita tidak pernah mendoakan yang buruk-buruk. Ketika kita berdoa, maka malaikat mengaminkan apa kata malaikat. Amin, kabulkan doa orang ini. Walakamisluh kau dapat yang sama seperti yang kau doakan. Ustadz Abdul Somad tausiah hanya sampai jam 7 saja. Karena jam 7.15 sudah masuk sholat isya, orang mau siap-siap wudhu. Saya tambah sampai jam 7.10. Selesai yang ini. Waktu mau masuk, tengok ini. Pas mau keluar, itulah Bismillah pertama kali dalam surat Nabi Sulaiman untuk Ratu Bilqis. Innahu min Sulaiman. Inilah surat dari Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman itu kirim surat, bukan kirim WhatsApp. Kirim surat. Surat yang pertama pakai bismillah, surat Nabi Sulaiman. Ceritanya waktu itu Nabi Sulaiman sedang inspeksi upacara. Tiba-tiba ada satu yang tak datang. Inilam aral hudhuda. Aku tidak melihat ada burung hudhud. -hud. Kau di Palembang burung apa nih Habib? burung hudhud. Aku tak melihat ada burung hudhud. Mana burung hudhud? Kata Nabi Sulaiman, kalau sampai burung hudhud tidak datang juga, la azbahannahu, ku sembelih leher burung hudhud. Sudah ditunggu sekian menit, datang burung hudhud. Burung hudhud, kenapa kau terlambat? Mohon maaf Nabi Sulaiman, aku lambat karena ada satu misi. Apa yang kau lihat? Aku tadi sedang terbang di atas. Terus Kulihat ada istana yang sangat megah di bawah. Dan rupanya ada satu kerajaan. Pemimpinnya seorang perempuan. Terlambat, nggak apa-apa. Karena ada satu misi. Inilah intel pertama. hut-hut nih intel. Tapi intelnya untuk kebaikan. Jangan yang di intel tuh Ustad <laughs> Tak apa-apa juga untuk laporan dapat pahala insya Allah. Nah, lalu kemudian burung hut-hut melaporkan Oh, jadi kalau begitu ada seorang perempuan yang berkuasa. Iya. Apa nama kerajaannya? Kerajaan Sabak. Ratu Bilqis nama pemimpinnya. Maka ditulis Nabi Sulaiman lah surat. Innahu min Sulaiman. Ini surat datang Nabi Sulaiman dari Nabi Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Satu-satunya bismillah yang tak ada ikhtilaf antar ulama dalam Al-Quran. Inilah dia. Adapun bismillah dalam Fatihah masih ikhtilaf. Menurut mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, bismillah dalam Al-Fatihah itu ayat satu. Tapi menurut mazhab Maliki, ayat satunya adalah Alhamdulillahi Alamin. Makanya Quran cetakan Maroko, coba lihat Bismillahirrahmanirrahim, tak ada angka satu. Karena menurut orang Maroko, mazhab Maliki, Alhamdulillahi Alamin, itu yang angka satu. Adapun bismillah yang di setiap awal surat, bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad, bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbil falaq, bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas, bukan bagian dari surat tapi pemisah antara surat supaya ada pemisah-pemisahnya itulah dia bismillahirrahmanirrahim tapi yang ini tak ada ikhtilaf bahwa dia bagian dari surat wa innahu bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha penyayang apa beda Rahman dengan Rahim? Abdurrahman, Abdurrahim, Baitur Rahman, Baitur Rahim, Darur Rahman, Darur Rahim. Rahman semua orang dapat. Yang tak sholat dapat. Yang tak puasa dapat. Yang tak peduli tahun baru hijrah dapat. Karena Allah itu maha kasih dan sayang. Tapi yang Rahim yang dapat hanya orang beriman saja. Allah membagikan nikmat barokah itu macam menaburkan beras di waktu pagi Ketika orang beternak ayam dia taburkan beras di waktu pagi, semua ayam dapat. Ayam baik dapat, ayam jahat pun dapat. Begitulah Rahman ditebarkan Allah. Yang puasa dapat, yang tak puasa dapat, yang sholat subuh dapat, yang tak sholat subuh pun dapat. Jadi jangan kita iri. Saya ini Pak Ustadz rajin sholat berjamaah kenapa tak dapat? Eh dia nggak sholat maka dapat. Rahman. Tapi tak semuanya dapat rahim. Makanya disebutkan ghafuran rahimah karena yang mendapatkan ampunan itu hanya orang yang mendapatkan rahim dari Allah Subhanahu wa taala. Ana Rahman, kata Allah. Aku ni Rahman. Syaqaqtu rahim min ismi. Rahim. Maaf, maaf, beribu maaf. Rahim, kantong janin dalam perut perempuan itu diciptakan dari Asmaul Husna. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, Mutakabbir, ya Khariq, ya Bari, ya Musawir, ya Ghaffar, ya Qahar, sampai ya Soman. Nah, itu mesti disebut. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. La ta'lu alayya. Hai kerajaan Bilqis, wahai Ratu Bilqis Raja Sabak, la ta'lu alayya, jangan kau lebih tinggi daripada aku. Akhirnya menyerahlah Bilqis. Karena dikatakan jangan kau lebih tinggi daripada aku. Kalau begitu aku datang. waktu ni muslimin. Datanglah kalian menghadap aku ke kerajaan aku dalam keadaan menyerahkan diri. Berserah diri kepada Allah. Maka lalu kemudian Bilqis pun datang menghadap Sulaiman. Tapi Sulaiman mau menunjukkan kehebatannya, kekuasaannya. Bukan suratnya saja yang hebat. Dikumpulkan Nabi Sulaiman lah bala tentaranya. Ini sekarang Bilqis sudah berada di tengah jalan. Sebentar lagi dia akan sampai ke Palestina dari Yaman. Ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Siapa yang sanggup membawa kursi Bilqis ke Palestina sebelum Bilqis sampai? Wa qala ifritum minal jin. Berkatalah jin Ifrit. Jadi ada salah satu tentara Nabi Sulaiman itu namanya jin Ifrit. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Hai Sulaiman, aku bisa membawa kursi Bilqis dari Sabak ke Palestina sebelum kau tegak dari tempat dudukmu. Sebelum kau tegak dari tempat dudukmu, kursi Bilqis sudah sampai kemari. Hmm. Kata Sulaiman, ada lagi yang bisa lebih cepat dari ini? Wa qala allazi indahu minal kitab. Berkatalah seorang laki-laki yang punya ilmu namanya Asif bin Balkhia Asif sampai ke Bandung jadi Asep. Asif bin Balqis ana ati kabihi. aku bisa memindahkan kursi Balqis dari Yaman ke Palestina berapa lama qabla an yartadda ilaika tarfuk sebelum matamu berkedip jin hanya sanggup sebelum Sulaiman tegak tapi orang soleh Asif bin Balqiyah aku bisa memindahkan sebelum matamu berkedip prinsip Nabi Sulaiman lebih cepat lebih baik Akhirnya menanglah Asif bin Balqiyah 3000 tahun sebelum Nabi Isa alaihissalam. Manusia sudah lebih menang daripada jin. Eh, zaman sekarang masih ada orang yang minta kepada jin. Wani piro kata jin. La ta'lu alayya. Hai Balqis, hai kerajaan Sabak, jangan sampai kalian lebih tinggi daripada aku. Maka siapa saja yang keluar dari sini, maupun pejabat, maupun orang kaya, maupun pengusaha, keluar dari pintu, apa kata Haji Alim? La ta'lu alaiya. Jangan kau lebih hebat daripada aku. <laughs> Jangan kau lebih tinggi daripada aku. Waktu ni muslimin. Datang kau sekali lagi kemari dalam keadaan menyerahkan diri. <laughs> Maksudnya jangan kau lebih tinggi daripada aku. Kepeduliannya kepada fakir miskin kepedulian kepada masjid, kepedulian kepada orang tua. Ustadz-ustadz yang disantuni Haji Alim meninggal, istri dan anaknya tetap dikirimi sampai sekarang. Ustadz tahu dari mana? Tadi dia Haji Alim cerita. Tapi tidak dipesankan yang Ustadz sampaikan ayat ini nanti, enggak saya aja mengait-ngaitkannya. Saya ini kan suka mengait-ngaitkan di kepala saya. Waktu nih muslimin, maka dijawablah oleh Balkis. Apa kata Balkis? Kami bersama Sulaiman dan kami berserah diri kepada Allah. Itulah yang kita katakan dalam solat kita tadi. Hanifan musliman. Kami condong kepada kebenaran dan kami berserah diri kepada Allah. Wa ma'ana minal musyrikin. Aku tidak berserah kepada selain Allah. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di tahun baru hijrah ini sudah kita awali dengan yang baik-baik. Di akhir tahun kita baca doa, berzikir, sholawat sholat maghrib. Habis sholat maghrib, zikir lagi, baca doa awal tahun. Habis itu kemudian pengajian. Nanti sholat isya, habis itu. Jangan dinodai dengan yang kotor-kotor. Pakai baju putih. Datang kemari sebelum ke sini. Mandi bersih. Pakai baju putih Andai tertumpah satu tetes kopi tak mungkin saya berani datang kemari. Malu menghadapi manusia. Bagaimana menghadap Allah dengan yang kotor-kotor. Oleh sebab itu maka kalau pakai baju putih nampak cepat kotornya. Orang yang sudah berserah diri kepada Allah jangan lagi dikotori dengan maksiat dan dosa. Makanya dari satu solat ke satu solat mensucikan. Al-Jum'atu ilal Jum'ah satu pekan tujuh hari mensucikan. Ramadan ila Ramadan satu tahun mensucikan. Al umratu ila al umrati satu umrah ke umrah berikutnya kafaratul lima bainahuma mensucikan membersihkan kita dari segala silap salah dan dosa. Andai umur kita besok pagi sempat mencicipi siang satu Muharram, alhamdulillah. Andai tak sampai, cuman lagi? Tak mungkin bisa kita tambah. Umur ini kan bukan isi ulang, kalau sudah sampai masanya la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Berapa banyak sahabat-sahabat kita, tapi kita dikasih Allah ini. Kenapa dikasih Allah kita ini sampai 1442 ini? 1441 sudah berlalu. 1442, apa planning-planning kita ke depan? Maka program-programnya mustilah program yang menolong agama Allah. Berapa masjid yang kita bangun? Berapa masjid yang kita makmurkan? Berapa anak yatim doafa kita sekolahkan? berapa pondok pesantren yang kita support. Adapun masalah rezeki urusan Allah. Bagaimana kita memasang kail pancingnya urusan kita. Pasang saja, ambil bambu, pasang kail panjang, kasih umpan, letakkan ke dalam. Ikan apa yang datang itu urusan Allah. Dipasang 10 kail, 10-10-nya hilang sama cacing-cacingnya sekalian. Husnuzon, boleh jadi Allah mau kasih kita ikan masak. Boleh jadi Allah mau kasih kita ikan gulai. Jangan suuzon kepada Allah. Ana isna husni zanni abdi bi. Kata orang Melayu, rezeki musang tak akan dimakan harimau. Kalaulah rezeki musang itu dimakan harimau, sudah lama musang itu punah. Tinggal musang berbulu ayam aja lagi. Tapi Allah jamin rezeki. Wa ma min dabbatin. Ini perlu diyakinkan lagi, dikuatkan lagi. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biadikal khair. Engkau yang punya kuasa. La haula wala quwata illa billah. Ini zaman Covid ini banyak orang cemas, berapa banyak orang yang kena PHK, dirumahkan, diputuskan kerja, imannya turun, imannya turun, imunnya down, masuk penyakit, maka tak ada makin kacau. Dunia tak dapat, akhirat tak dapat. Sedangkan kita yang selalu kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Maka dengan berjumpa dengan para habaib, dengan para ulama, dengan orang-orang baik ini bangkit semangat kita, sehat, tetap dengan ikut protokol kesehatan. Mudah-mudahan keberkahan selalu menyertai kita insyaallah. Man kana yaumuhu khairum min amsihi fahuwa rabih. Siapa yang tahun 1442 ini lebih baik daripada 1441, itulah orang yang beruntung. Man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa khasir. Siapa yang tahun 1442 ini sama saja macam tahun 1441, maka dia orang yang rugi. Yang lebih mengerikan, man kana yaumuhu syarrun min amsihi. Siapa yang tahun 1442 ini lebih jelek, lebih buruk, lebih banyak dosa, lebih banyak maksiat, lebih hancur daripada tahun kemarin. Fahuwa mal'un. Itulah orang yang dilaknat Allah SWT. Mudah-mudahan kita semuanya lebih baik ini, lebih banyak ibadah, lebih ya, rajin tahajud, lebih banyak duha, lebih banyak sedekah, lebih banyak berdoa, lebih banyak berzikir, lebih banyak kebaikan-kebaikan insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jangan lupa subscribe, like, and share.